pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan bab perkara masalah sujud ya. Baik apa yang berkaitan dengan gerakannya maupun doanya. Dan ditambahkan beberapa <clears throat> faedah oleh Syekh Mutsaimin rahimahullah taala seperti faedah kenapa taib <clears throat> pengagungan kepada Allah pada ruku sementara baca ketika sujud subhanallah rabbiyal a'la dan beberapa akidah penting bantahan terhadap pihak-pihak yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Ini pernah kita sebutkan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Subhana rabbiyal a'la <clears throat> Allah Subhanahu wa taala alal arsy istawa di atas. Baik, kita lanjutkan bab tentang duduk di antara dua sujud. Qala al-muallif Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. ثم يرفع رأسه من السجود setelah seorang sujud maka kemudian dia mengangkat kepalanya dari sujud bangkit dari sujud mukabbiran ghaira rafi'in yadaihi dengan bertakbir namun tanpa mengangkat kedua tangannya sekali lagi maka ketika seorang bangkit dari sujud ia mengangkat kepalanya untuk duduk <clears throat> bangkit dari sujud sembari bertakbir tanpa ia mengangkat kedua tangannya fayajlisu baina sajdatain kemudian dia pun duduk di antara dua sujud sebab duduk ini diapit dengan dua sujud sujud yang pertama dan sujud kedua dan setiap salat setiap satu rakaat itu ada satu ruku dua sujud kecuali salat gerhana maka dua ruku dua sujud dan maka setiap salat seseorang melakukan tiap-tiap rokaatnya dengan dua kali sujud dan diselai di antara dua sujudnya adalah dengan duduk apa yang disebut dengan al-julus baina sajdatain. Bi sujudih, berapa lama dia melakukan duduknya bi sujudih. Yang <clears throat> kira-kira selama sebagaimana sujudnya. Nanti akan disebutkan dalilnya masing-masing. Rawa al-Bukhari rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu summa yukabbiru hina yasjud summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sah Al-Imam Al-Bukhari bahkan juga lima Muslim hadis ini muttafaqun alaih Kedua imam hadis ini Bukhari maupun Muslim meriwayatkan dengan sanatnya sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menceritakan tentang sifat salat Nabi alaihi salatu wasallam. Abu Hurairah mengatakan, summa yukabbir hina yasjud." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir ketika hendak sujud. Ketika hendak sujud bertakbir dan telah kita bahas takbir ketika mau sujud adalah mendahului dan mengawali atau berbarengan yaitu takbirnya dengan gerakannya menuju sujud dan tidak dibaca takbir setelah seseorang sudah posisi sujud. Maka apakah dia bertakbir dulu kemudian turun untuk sujud ataukah dia turun sujud dan berbarengan dengan takbirnya. Namun tidak dia bersujud dulu baru dia membaca takbir. <clears throat> Taib. Di sini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih menceritakan sekian sifat salat Nabi alaihi wasallam sampai pada apa yang disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu summa yukabbiru hina yasjudu. Kemudian Nabi alaihi wasallam pun bertakbir ketika beliau sujud, yakni ketika tidak sujud maksudnya. Ya, ketika sembari posisi tidak sujud beliau bertakbir. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sah. Kemudian Nabi alaihi bertakbir juga ketika mengangkat kepalanya, yakni kepala beliau ketika diangkat dari posisi sujud. Maka ini dalil yang menunjukkan takbir kepada tiap-tiap rukun yaitu baik sujud, mau sujud maupun bangkit dari sujud menuju eh, duduk di antara dua sujud. Semuanya dengan takbir. وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما في عدم الرفع للسجود kemudian al-Imam Al-Bukhari menyendiri al-Imam Bukhari meriwayatkan juga dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ah, tadi hadisnya Abu Hurairah adapun ini hadisnya Abdullah bin Umar Imam Bukhari juga yang meriwayatkan tentang fi adamir raf'il sujud tidak mengangkat tangan ketika hendak sujud ya ketika hendak sujud begitu pula ketika bangkit dari sujud dalilnya <clears throat> hadis ini Ibn hadis Ibnu Umar dari Bukhari riwayat Bukhari Ibn Umar mengatakan wala yaf'alu dzalik dan Nabi alaihi wasallam tidak melakukan takbir eh, afwan tidak melakukan mengangkat tangannya hina yasjud ketika hendak sujud Nabi tidak melakukannya sehingga ketika posisi iktidal sudah berdiri dan hendak sujud maka tanpa mengangkat tangan lagi. Adapun dari ruku ketika hendak ruku mengangkat tangan. Allahu akbar. Ketika bangkit dari ruku mengangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Namun ketika setelah tidak mau sujud tidak mengangkat tangan. Dan ini pendapat <clears throat> Syekh Utsaimin rahimahullah taala dan jumhur kebanyakan ulama. Dan di sana sebagian alul hadis seperti Syalbani menganggap boleh seorang sesekali mengangkat tangan ketika bangkit dari e, sujud nanti. Karena Eh, beliau mensahihkan eh, riwayat hadis yang menyebutkan tentangnya. Dan kalaupun itu sahih maka itu nadir dalam posisi sangat jarang dan ini pendapat sebagian al ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Namun jumhur kebanyakan ulama dan seperti yang didocekkan Syekh Utsaimin di sini cukup dengan takbir ketika Anda sujud dan takbir ketika bangkit dari sujud tanpa mengangkat tangan. Tanpa mengangkat tangan baik ketika Anda sujud maupun yaitu mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud tidak menggunakannya. <clears throat> Disebutkan oleh Ibnu Umar, wala yaf'alu dzalika hina yasjud. Nabi alaihi salatu wasallam tidak melakukan hal tersebut, yakni mengangkat tangan ketika sujud. Wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Dan beliau pula tidak mengangkat kepalanya, eh, dan tidak pula mengangkat kedua tangan beliau ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Ibnu Umar menegaskan <clears throat> Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya baik ketika hendak sujud maupun ketika bangkit dari sujud. Oleh karenanya <clears throat> eh, di sana eh, para ulama banyak menyebutkan bahwasanya mengangkat tangan dalam sholat itu ada pada empat posisi. <clears throat> Yang pertama takbiratul ihram. Ketika hendak mulai dalam sholat Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Meskipun jumur berpandangan sunnah, namun takbirnya rukun harus. Maka ucapan takbir lebih penting daripada mengangkat tangan. Tidak mengangkat tangan maka tetap sah menurut pendapat jumur. Namun tanpa takbir tidak sah sholatnya. Tapi ini pernah kita bahas dalam takbiratul ihram. Ini posisi mengangkat tangan yang pertama. Yang kedua mengangkat tangan ketika hendak ruku. Yang kedua setelah baca surat Al-Fatihah ataupun setelahnya Kemudian tidak ruku. Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Kemudian ruku. Setelah itu kemudian dari ruku hendak bangkit menuju i'tidal sembari mengucapkan sami Allahu liman hamida, dia mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya. Ini posisi ketiga dan tiga, ketiga posisi ini adalah pendapat jumur ulama disyariatkan yang mengangkat tangan pada posisi tersebut. Adapun posisi yang keempat adalah mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal. yakni ketika posisi berdiri bangkit dari tasyahud awal. Apakah pada rokaat ketiga dari sholat maghrib? Apakah rokaat ketiga pada sholat isya? Atau sholat-sholat yang bangkit setelah yakni tasyahud awalnya. Setelah dua rokaat, tasyahud awal duduk kemudian bangkit menuju rokaat ketiga. Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Dan ini tidak dilakukan pada setiap rokaat. Ini posisi yang keempat. Meskipun jumhur tidak berpandangan disyariatkannya hal tersebut, namun yang sahih ini masuk. Sebab hadisnya sahih dari uh, eh, hadisnya Ibnu Umar juga seingat saya, kalau tidak dalam Bukhari, kalau tidak dalam Muslim, sahih. Yang jelas uh, yaitu beliau mengangkat tangan hina yakum minar rakaatain ketika berdiri dari dua rakaat. Dalilnya sahih tentang hal tersebut. Dan sementara Rasulullah SAW mengatakan eh, taib kepada kita apa? Sallu kama raaitumuni usalli Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Kepada para sahabat. Dan dinukilkan dengan hadis yang sahih, Nabi SAW ketika bangkit dari dua rakaat, pada rakaat ketiga berdiri beliau mengangkat tangannya. Maka ini empat posisi. Dan di sana termasuk yang diperselisihkan para ulama adalah mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud <clears throat> ya. Uh, ini ketika bangkit dari sujud Hmm, <clears throat> Ini termasuk yang diselesaikan para ulama. Dan sebenarnya tadi kita singgung ataupun jumhur berpandangan tidak disyariatkan hal tersebut. Warawa anil bara yakni al bara ibnu Azib dan juga al bara ibnu Azib radhiyallahu anhu yang meriwayatkan adalah Bukhari sama Al Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis yang ketiga hadis dari sahabat Al Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu beliau menceritakan karena ruku'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa idza rafa'a ra'sahu ar ruku'i wa baina sajdataini qariban as sawa dalam hadis Al-Bara Ibn Azib menceritakan adalah dahulu rukuknya Nabi alaihi salatu wasallam beliau ketika rukuk wa sujudu dan sujudnya Nabi alaihi salatu wasallam wa idza rafa'a ra'sahu ar ruku' Dan ketika posisi beliau mengangkat kepala dari ruku, yakni posisi i'tidal. Wa baina sajdatain dan ketika beliau duduk di antara dua sujud. Qariban minas sawa. Semuanya adalah berdekatan, mirip ya lamanya. Dan ini dalil tadi disebutkan hadits Abu Hurairah, dalil tentang bahwasannya ketika hendak sujud itu takbir dan bangkit dari sujud juga takbir. Dan hadits Ibnu Umar menunjukkan ketika mau sujud tidak mengangkat tangan dan ketika bangkit dari sujud juga tidak mengangkat tangan. Cukup takbir. Dan hadits al bara Ibn Azib menyebutkan bahwasannya lamanya sujud maupun lamanya ruko maupun lamanya iktidal maupun lamanya duduk di antara dua sujud koriban minas sawa maka mendekati sama ini serupa mirip meskipun tidak sama persis namun mendekati kariban minas sawa ini hadis Abdullah Afan Al-Barra Ibn Azib. ini semua dalil-dalil yang sahih dan menjadi dasar apa yang difatwakan dan disebutkan oleh al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ya apa yang beliau sebutkan di depan. Yani ketika seseorang bangkit dari sujud dia bertakbir tanpa mengangkat tangannya dan dia duduk di antara dua sujud biqadri sujudi waktunya mirip dan serupa dengan sujudnya Sebab sebagian orang salah faham dan salah mengartikan ketika ada hadis tadi tentang keutamaan sujud. Dan hadis tadi yang menghasung dan mendorong untuk seseorang memperbanyak doa ketika sujud. Kemudian mereka pahami kalau begitu sujud jauh lebih lama dibandingkan yang lainnya. Belum tentu. Karena di situ hanya ada disebutkan aksiru amma sujud fa aksiru fihi doa. Adapun ketika sujud perbanyaklah doa. Fa Fakominun tajabulah karena itu akan lebih potensi untuk diijabah doa kalian. Karena seorang sedang betul-betul meminta, mengagungkan Allah, menghinakan diri, posisi sujud, betul-betul meminta dengan sungguh-sungguh. Ini baik untuk seorang berdoa, posisi terbaik ketika doa. Perbanyaklah doa. Dan bukan maknanya kemudian lamakanlah sujudnya yang lainnya tidak. Bukan itu pembahasannya. Adapun ruku maka diulang-ulangi dan perbanyak ta'zim dan zikir-zikir yang ada meskipun sebagian ulama memandang boleh tapi juga doa <clears throat> seperti ini yang dirosikan oleh Syekh Muhammad bin Umar Basmun dan sebagian yang lainnya Syekh Ibn Bas berpandangan doanya pada sujud saja namun e, boleh dalil-dalil mendukung bahwasanya boleh e, doa meminta ketika ruku akan tetapi yang lebih banyak adalah wirid-wirid atau zikir-zikir rukuknya karena hadis Rasul mengatakan amar ruku fa'azzimu fihi ar rabb Adapun pada ruku maka agungkanlah Rabbmu. Maka ini pernah kita bahas, boleh. Maka termasuk dikir ruku subhanakallahumma wa bihamdika tai Allahumma gfirli. Allahumma gfirli adalah minta ampunan, doa. Itu juga doa. Namun lebih sedikit dibandingkan dengan dikir dikir uh, yang lain. Kemudian subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim dia ulang-ulangi atau Allahumma laka raka'tu ya Allah untuk mengaku ruku wabika amantu walaka aslamtu kemudian khasya'alaka sam'i wa basari wa azmi wa nasabi <clears throat> Taib. sambil mumpung teringat di salah satu taib uh, kajian mungkin sempat rekam Allah alam syab uh, eh, kita ingat sempat salah ucap <clears throat> yaitu ketika tanpa ada maksud ketika sujud membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarah tabarakallahu ahsanul khaliqin doa yang panjang ketika sujud namun kita keceplosan salah baca yang doa untuk ruku ya yaitu Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'a laka sam'i wa basari salah ya khasya'a laka sam'i wa basari itu lanjutan dari doa ruku baik mungkin dan ini tanpa ada kesengajaan <clears throat> tidak terasa yakni ketika ruku Eh, doa ruku kita sebutkan ketika sujud. <clears throat> Dan semuanya bisa dilihat dalam sifat sholat Doa-doa yang panjang ataukah pendek Dan sunnahnya pernah kita sebutkan Seorang muslim terkadang membaca yang ini Terkadang yang membaca yang itu Dengan sekian banyak faedah Apakah itu untuk menjaga sunnah ya Supaya tidak hilang Sehingga orang kenalnya hanya satu zikir ketika ruku Satu zikir ketika sujud Sementara ada orang tanya Doa ini sahih doa tidak ya Ketika kita hafal kita tahu Maka itu bisa menjaga as-sunnah eh, Begitu pula ihya sunnah bisa menghidupkan sunnah ketika mati. Ketika tidak difahami, tidak di atau dilupakan sebuah doa dengan diingatkan lagi, dipraktekkan, diajarkan kepada anak, maka ini baik. Dan demikian pula ta'zimul lil ajr. Memperbesar pahala. Karena ini dan ini lebih ittiba' li sunnah, mengikuti Nabi alaihi salatu meskipun tidak sampai tingkat wajib. Akan tapi Nabi alaihi salatu kadang membaca yang ini, kadang membaca yang itu. Dan yang terfaedahnya adalah hudurun ya ini istihdarul qalb menghadirkan kalbu pernah kita sebutkan sebab seseorang yang membaca doa satu saja terus rutinitas maka seringkali dia lalai seringkali dia hanya membaca adat kebiasaan tanpa menghadirkan kalbunya ketika membaca hanya lewat saja subhanallah azim subhanallah ketika dia terkadang membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma kfirli ya Allah ampuni aku Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Maha suci, maha kudus engkau ya Allah. Dan demikian pula dia membaca Allahumma laka rakaatu wa bika amantu dan semisalnya maka ini lebih dapat menghadirkan kolbu dan ini yang terbaik meskipun tidak sampai tingkat wajib dan boleh seorang muslim membaca doa yang mudah dia hafalkan dan alhamdulillah agama kita mudah dan tidak memaksakan dan mengharuskan seseorang melakukan amalan yang di luar batas kemampuannya. Seorang mungkin menghafalkan berat, maka silahkan ambil yang pendek tidak mengapa dia ulang-ulang eh, dan seterusnya adapun bagi yang mampu dan bisa maka suatu kerugian ketika seorang mampu menghafalkan lebih namun dia sudahlah saya cukup satu saja ini kerugian dan disebutkan di sana oleh para ulama rahimah taala taib eh, suatu kerugian adalah bagi orang yang mampu untuk meraih derajat yang lebih tinggi untuk meraih pahala yang lebih banyak untuk mendapatkan kebaikan yang lebih namun dia mencukupkan dengan yang sedikit dan itu banyak dalam bab-bab yang lain misalnya seseorang dia punya potensi hafalannya masya Allah bisa lebih bisa lebih ya, kenapa mencukupkan cuma sedikit tambahkan ketika memang mampu adapun yang seorang yang ingin menghafal namun sudah berat ya semampunya ya, adapun bagi orang yang kemudian mampu dan longgar waktunya dan punya kemampuan Kenapa kok sehari cuma tambahnya sekian dan sekian? Ketika memang ada kemampuan, maka lebih. Begitu pula seorang yang mampu untuk belajar mustalah hadis, mampu untuk belajar membedah sebuah hadis, kenapa dia mencukupkan diri terus untuk taklid, ikuti Syekh fulan, ikuti Syekh fulan misalnya. Ketika dia mampu, maka terus untuk naik. Dan bukan bermakna kemudian seorang tertimpa ujub, kemudian merasa bangga diri ataupun merasa tidak cukup dengan atau merasa cukup dengan ilmunya lah jadi seorang muslim dididik untuk tawaduk dan demikian merasa dirinya serba penuh kekurangan dan kesalahan. Namun dia dididik untuk tidak patah semangat dan putus asa sehingga dia terus berusaha dan berusaha. Namun dia meyakini kalaulah bukan hidayah taufik dari Allah kita tidak bisa apa-apa. Maka terus demikian dan eh, akidah seorang muslim eh, menggabungkan dari perkara-perkara ini. Bainar raja wal khauf. Ya, eh, dia juga kuat namun tegas dan demikian pula teguh namun dia pun juga menyadari keteguhannya, kekuatannya, taib, kemampuannya itu tiada lain dan tidak bukan adalah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka tanpa pertolongan Allah kita semua ini taib lemah dan tidak bisa kuat menghadapi berbagai macam fitnah, atau godaan dan semestian seterusnya. Maka salam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah itu usaha maka termasuk ini ketika seorang mampu untuk membaca zikir-zikir yang ada yang ini, ada yang itu, maka ini subhanallah kesempatan dan ladang untuk dia memperberat timbangan amal dia terutama dalam amal yang sangat besar kedudukannya dalam agama kita yaitu sholat. as sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Dan yang pertama akan dihisap dihitung-hitung, dicatat besok. Disetorkan catatannya dan dihitung dan ditimbang. Itu sholat pertama kali maka seseorang berusaha untuk memperbanyak dan memperbaiki amalan yang satu ini sholat sebelum amal-amal yang lain. Taib, subhanallah. Ya, ini tentunya ba'dal aqidah, tentunya ba'dal aqidah. Maka diantara uh, eh, ibadah yang sangat besar kedudukan yang dalam agama kita adalah uh, yaitu as-salat. Dan terlebih sebelum perkara-perkara sunnah tentunya rukun-rukun, syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban sholat. Jangan sampai seseorang mendahulukan yang sunnah-sunnah namun dia justru meninggalkan menelantarkan yang wajib tentunya tidak semestinya Taib. selanjutnya pembahasan al-julus baina sajdatain beliau sebutkan al-hay'atu al-fi'liyatu lil jalsati baina sajdatain yaitu hay'ah al-fi'liyah bentuk berupa gerakan dalam duduk di antara dua sujud yakni sebagaimana kebiasaan beliau dan ini subhanallah <clears throat> termasuk uh, banyak yang dipuji oleh para, para ulama Syekh Ibnu Taimiyah taala termasuk ulama mutaakhirin belakangan yang termasuk dikenal subhanallah uh, paling muda, paling bagus dalam menjelaskan yaitu uh, taib terutama dalam bab fikih <clears throat> terutama dalam bab fikih taib uh, mudah ringkas jelas dan di terkadang menggunakan taksim pembagian ya ini terbagi sekian sekian sekian maka ketika membahas sifat salat Beliau seringkali mengatakan yakni al-hay'ah al-fi'liyah dan al-hay'ah al-qauliyah. Ini adalah sifat salat yang berupa gerakan dan yang berikutnya ini adalah sifat salat yang berupa bacaan. Dan setiap rukun-rukun salat juga mengandung ini. Kalau sujud kemarin ada pembahasan al-hay'ah al-fi'liyah. Bagaimana sifat salat dilihat dari sisi gerakan ketika sujud atau posisi tubuh ketika sujud apa saja yang ditempelkan ketika sujud, posisi tangan dibuka atau ditutup, jari jemarinya menghadap mana, kemudian punggungnya atau kepalanya dan e, bagaimana posisi jemari, jari jemari kaki dan kedua kaki ditempel atau dibuka. Ini semua membahas tentang gerakan atau posisi tubuh ketika sholat. Dan yang kedua adalah al-hay'a al-qauliyah yaitu sifat salat berupa bacaan-bacaannya. Bacaan sujud apa saja? satu dua tiga empat lima dan seterusnya. Maka begitu pula yang akan kita bahas di sini. Duduk di antara dua sujud. Beliau memulai dengan al-hay'ah al-fi'liyah, yaitu e, bentuk berupa gerakan atau posisi tubuh ketika duduk di antara dua sujud. Beliau mengatakan al-ula yang pertama yaftarishu qadamahu al-yusra Seorang ketika salat ketika dia duduk di antara dua sujud, yaftarish qadamahul yusra. Maka hendaknya dia hamparkan yaitu telapak kaki kirinya. Ai yaitu maknanya yaj'alur rijla al yusra firasyan lahu yaitu dia menjadikan kaki kirinya sebagai alas untuk dia duduk maka disebut duduk iftirash satunya tawarruk ada lagi e, eh, tarabbu satunya ini duduk iftirash kita mengenal ini nanti akan kita jelaskan Insya Allah taala kita ingat dulu e, <clears throat> ada empat posisi duduk yang ini nanti akan dibahas masing-masing posisi duduk dalam sholat <clears throat> kita hafalkan dan kita ingat-ingat apa namanya istilah-istilahnya yang pertama adalah iftirash ya. iftirash yang kedua adalah at-tawarruk at-tawarruk ta waw ra dan kaf yang ketiga adalah at-tarabbu ra ba ain sebelumnya ta tarabbu yang keempat adalah al-ik'a ya, alif kaf ain uh, alif dan hamzah ik'a ini empat istilah posisi duduk dan nanti akan kita bahas insyaallah taala yang pertama di sini disebut yaftarishu qadamal yusra. Pada posisi duduk di antara dua sujud, seseorang posisi duduknya adalah iftirash. Posisi duduknya ketika orang salat dalam posisi duduk di antara dua, dua, dua sujud, maka posisi duduknya disebut dengan istilah apa? Iftirash. Kenapa disebut iftirash? Nah, yaitu karena kaki kirinya dia duduki sebagai layaknya firash. Apa itu firash? Alas untuk seseorang duduk firas Apakah itu berupa karpet, apakah berupa tikar, apakah berupa yang lainnya. Namun dalam hal ini yang dimaksud firas hamparan yang dia pakai untuk duduk bukan bumi atau bukan karpetnya, namun kaki kiri dia. Maka seorang yang sholat duduk di atas telapak kaki kirinya bagian dalam. Bisa dipahami ya? Insya Allah nanti akan dipraktekkan Abdullah insya Allah. <laughs> Jadi yang pertama kaki kiri ini, ya, duduk iftirash. Jadi duduk e, seorang itu e, afwan pantatnya atau a, tempat duduknya itu dia letakkan di atas telapak kaki kirinya bagian dalam. Asani posisi kedua yansibu al-qadama al-yumna minal janibil aiman. Kemudian posisi adapun <clears throat> kaki kanan telapak kaki kanan yansibu Orang yang sholat dia menegakkan al-qadam al-yumna. Kaki kanannya menegakkan telapak kaki kanannya. Minal janibil aiman. Dari sisi kanan tubuhnya. Dari sebelah kanan tubuhnya. La asab wal fakid. Bukan di atas betis dan paha. Jadi bukan diletakkan di atas yaitu betis dan paha. Namun yakni Eh, artinya sejajar dengan eh, afwan pantat kanan bukan namun dia diletakkan di sebelah kanan badan kita ya, kaki kita ditegakkan di samping kanan badan kita kemudian bal asak wal fakid mamdudatan kan tapi posisi betis dan juga uh, paha ini lurus <clears throat> mamdudatan uh, dan bukan diduduki akan tetapi apa ditegakkan, ya, ini diluruskan, sementara telapak kaki ditegakkan. Dan kemudian bagaimana menegakkannya yaitu dengan di atas jari jemarinya. Asalisa yang ketiga, ya ja'alu butuna asobiha. Dia menjadikan perut-perut yaitu jari jemari telapak kaki kanannya ilal art berada di bumi. yakni e, telapak kaki kanan bagian dalam bukan yang atas bukan yang luar namun yang bagian bawah atau bagian dalam dia tegakkan. <clears throat> Wa aqibaha ila fauq. Sementara tumitnya itu menuju ke atas. Tumit telapak kaki kanan yaitu menghadap ke atas. Ammal yusra adapun telapak kaki kiri fayakunu dhahruha ilal ard maka punggungnya yaitu punggung kaki kita telapak kaki kaki kiri atau kaki kiri punggungnya adalah ada di bumi tempat kita duduk. Taib ilal insan. Sementara perutnya adalah alas untuk yang menempel dengan pantat seseorang duduk. Jadi taib. Coba kita praktekkan Abdullah coba tolong di depan sini. <clears throat> Cepat saja. Taib situ. Iya. Duduk iftarash. Iya, betul. Nih. Jadi eh, kaki telapak kaki e, kiri diamparkan dan duduk di e, apa pantatnya duduk di atas telapak kaki kiri, kemudian telapak kaki kanan ditegakkan dengan cara jadi jemarinya dihadapkan ke arah kiblat, yakni e, sebisa mungkin ditekuk, ditekan sehingga menghadap ke arah depan. Kemudian kaki kanan ini perhatikan ada di sebelah kanan apa orang yang sholat ada di sebelah kanan badan. Ya, gantian Abdullah. Setelah melihat sini ke sana lagi. Ya. Ya, sehingga ada di sebelah kanan badan, ya kan? Posisi kaki kanan, betis dan juga apa? E, sebagian paha ada di sebelah kanan orang yang salat. Kemudian termasuk kesalahan tadi e, disebutkan taib <clears throat> eh, Baik, cukup itu aja. Itulah jazakallahu Adapun dalilnya qala al-muallif rahimahullahu taala rawa al-Bukhari an Abdullah ibni Abdullah ibni Umar. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala <clears throat> meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab. Annahu kana yara Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anhuma bahwasannya dahulu dia pernah melihat Abdullah bin Umar yakni ayahnya sendiri ya, Abdullah bin Umar bin Khattab yatarabba'u fi salat ida jalasa dia duduk dengan posisi tarabbu' fi salat ketika duduk nah, untuk mempraktekkan mudah sepertinya semua hadirin yang ada di sini duduknya tarabbu' nah, kecuali Abi <laughs> Yang lainnya semua duduknya tarabu, silo. Ya, jadi disilangkan apa? E, kaki kanan dengan kaki kiri di bawah paha, duduk bersila. Ini duduk tarabu namanya. Duduk tarabu. <clears throat> Tapi perhatikan di sini hadis Abdullah bin Abdullah bin Umar melihat bagaimana Abdullah bin Umar pernah sholat sambil duduk bersila ketika sholat. Fafal tuh maka aku pun ikut-ikutan melakukannya. Wa ana yauma idzin hadisus sin. Namun ketika itu aku masih sangat muda. Masih muda. Fanahani Abdullah bin Umar. Maka kemudian Abdullah bin Umar ayahku melarang. Ayahku melarang aku. Wa qala innama sunnatus salati an tansiba rijlakal yumna wa tan wa tathniya al yusra. Adalah ajaran salat Nabi alaihi salatu wasallam untuk engkau menegakkan kaki kananmu dan engkau membengkokkan kaki kirimu yakni telapak kaki kirimu dibengkokkan dan diduduki duduk di atas kaki kiri fakultu maka aku pun menjawab innaka taf'alu dzalik tapi Anda melakukan seperti itu saya melihat kenapa saya melakukan seperti ini karena saya melihat Anda duduk seperti itu faqala maka Abdullah bin Umar mengatakan inna rijlayya la tahmiluni sesungguhnya kedua kakiku tidak dapat menanggung beratku atau tidak sesungguhnya kedua kakiku tidak kuat eh, menahan tubuhku untuk bisa sholat berdiri dengan uh, dan demikian uh, duduk dengan cara uh, seperti iftirash atau yang semisalnya maka duduknya dengan cara bersila ya duduknya dengan cara bersila dan ini uh, <clears throat> disebutkan oleh para ulama Allah Taala uh, tadi kita lompati ya tadi kita sebut iftirash kemudian tawarruk Eh, duduk tawarruk ini nanti ada pembahasan insya Allah ketika duduk tasyahud akhir ya. <clears throat> insya Allah tak duduk tawarruk ya. dan yang ketiga adalah duduk tarabbu ini duduk bersila dan ini sebenarnya adalah duduk bagi ahlul a'dzar orang yang memiliki udur tidak bisa duduk di atas apa kursi uh, atau apa tidak bisa duduk sebagaimana biasa normal iftirash atau yang semisalnya maka duduknya dengan cara ber, bersila dan ini disebutkan sebagai alul ilm bahwasannya duduknya bersila tarabbu ini apabila seseorang sholat tidak mampu untuk sujud tidak mampu untuk sujud adapun dia mampu untuk sujud maka semestinya dia duduk iftirash duduk seperti tadi duduk apa uh, iftirash Duduk seperti yang dicontohkan Abdullah tadi. Duduk seperti duduk di antara dua sujud. Dia sholat, <clears throat> kemudian Allahu Akbar ya, dengan posisi duduk seperti tadi, ya, istirash dan dia rukuk, agak dia rendahkan sedikit kepalanya. Kemudian sallallahu liman hamidah dia itidal. Kemudian dia sujud Allahu Akbar sujud biasa. Ya, karena dia karena dia tidak mampu untuk berdiri. Dan subhanallah kalau diperhatikan ya, e, tata cara sholat sholat yang seperti ini bagi orang normal saja luar biasa. Subhanallah. Kenapa ini posisinya seperti ini? Kenapa ini posisi seperti ini? Dan bagi rukhsah keringan orang-orang yang sakit pun subhanallah. Ya. Masya Allah kenapa dan disebutkan e, di sana dibahas <clears throat> berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala fattaqullaha mastata'tum bertakwalah semampu kalian. Maka ketika orang itu sakit tidak bisa berdiri, dia bisa duduk dan bisa sujud, maka duduknya biasa. Duduk iftirash seperti duduk di antara dua sujud kan biasa. Adapun ketika seseorang itu tidak bisa duduk, dilihat tidak bisa duduknya seperti apa, ya. Ketika tidak bisa ruku karena sakit punggung misalnya, dia rukuknya sambil berdiri, kemudian dia Allahu Akbar sambil dia bengkokkan sedikit kepalanya. Ya, karena mungkin Rasulullah SAW tulang punggungnya terkena sesuatu atau yang lain, dia tidak bisa dia tekuk sampai ruku pada posisi semestinya maka dia bungkukkan sedikit saja badannya dia bungkukkan sedikit badannya dan tidak dia tekuk dengan banyak dan ketika seseorang e, mampu untuk duduk dan sujud maka dia duduknya iftiras ketika tidak mampu duduknya apa tadi tarabuk istilah bersila tadi bersila kemudian dia cukup ima mengisyaratkan dengan ruku pendek yaitu Allahu akbar ruku dan ya, sami Allahu liman hamida biasa kemudian sujudnya lebih pendek daripada rukuknya. Allahu Akbar lebih pendek lagi. Begitu pula ketika seorang duduk di atas, di atas tunggangannya atau kendaraannya di atas bis, atau di atas kuda atau di atas unta, maka dia sedang mengisyaratkan dan sujud tidak bisa sujud di bawah, namun lebih rendah daripada rukuknya. Adapun seorang bisa sujud maka sujud. Kemudian ketika seorang tidak bisa duduk di bawah, maka duduk eh, di atas, yaitu dengan kursi sebagaimana yang kita lihat dan dia kalau bisa rukuk maka dia rukuk. Ketika dia tidak bisanya sujud, ya sujudnya di atas kursi. Maka sesuai masing-masing dengan kondisinya. Maka terkadang memang ada udur boleh seseorang sambil duduk ketika tidak mampu berdiri. Tapi namun diperhatikan seberapa udurnya fattakullah masatatum bertakwalah semampu kalian. Sebagai orang kemudian duduk terus di atas kursinya sementara dia bisa sujud. Ketika bisa sujud maka dia sujud. Ketika tidak kuat berdiri silahkan duduk di atas kursi. Tapi ketika dia bisa sujud silahkan sujud dan seterusnya fattakullah masata'tum. Dan ini duduk tarabuk, duduk bersila. Tapi kita lanjutkan sejenak pada adzan insyaallah mungkin salah satu minta tolong adzan terlebih dahulu. Taib barakallahu fikum. Taib. Kita lanjutkan وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha beliau menyebutkan kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna menceritakan sifat salat Nabi alaihi salatu wasallam kata Aisyah dahulu Nabi alaihi salatu wasallam ketika duduk yafrishu rijlahul yusra menghamparkan ke telapak kirinya dan beliau duduki ya ini tambahan wa siburi rijlaul yumna dan beliau tegakkan kaki kanannya sebagaimana tadi ini dalil juga dalam riwayat Muslim hadis Aisyah selain daripada hadis sebelumnya hadis Bukhari dari Abdullah bin Umar rawa an-Nasa'i an ibni Umar dan diperjelas dalam riwayat Nasa'i dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu min sunnatis salat termasuk dari sunnah salat sibal qadamal yumna Bagaimana Rasul sallallahu ajaran beliau dalam salat ketika duduk antansibal qadama yumna. Anda menegakkan telapak kaki kanan. Wastiqbaluhu bi asabiha al dan menghadapkannya ke arah kiblat dengan jari jemarinya. Ini telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari jemari di e, ditekan dan telapak kaki apa tumitnya ke atas sehingga kurang lebih jari jemari kakinya, jempolnya, telunjuknya di ke arah kiblat. Wal julusu 'alal yusra, sementara duduknya bukan di atas lantai atau di atas karpet, di atas tanah, namun duduk di atas telapak kaki kiri. Ya. Ini ini sunnah-sunnah sebagai dijelas, diperjelas ini adalah duduk dengan istilah al-iftirash. Dan duduk iftirash ini <clears throat> nanti ada pembahasan secara global ada dua tempat yaitu posisi duduk di antara dua sujud dan yang kedua adalah pada posisi tasyahud. Pada posisi tasyahud dan nanti akan dibahas tasyahud awal maupun tasyahud akhir insyaallah datang babnya sendiri. Ini duduk iftirash. Kemudian ada yang disebut tadi duduk tawarruk, ada duduk yang uh, miring yang uh, ta seperti tahiyat akhir, tasyahud akhir. Nanti juga akan dibahas dalam tasyahud akhir insyaallah taala. Dan yang keempat ada duduk yang kita istilahkan tadi duduk ik'a. <clears throat> Dan duduk al-ik'a ini memiliki tiga sifat, memiliki tiga bentuk. Ya. <clears throat> Sebelum membaca apa yang disebutkan oleh beliau rahimullah taala, kita sebutkan tiga bentuk ik'a ini. Tiga bentuk ini yang dua masyru' disyariatkan dan yang satu Alafuminkum duduk ik'a, yang satu masyru', yang dua manhiun anhu. Dilarang. Dan duduk ik'a ini <clears throat> disebutkan sifat yang pertama seperti yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala di sini, Syekh Muhammad bin Sulaiman Utsaimin mengatakan wa insya'a ak'a. Dan apabila dia ingin silakan dia duduk ik'a fayal fanasoba qadamaihi sehingga dia menegakkan kedua telapak kakinya kanan maupun kiri dua-duanya dia tegakkan. Jadi jemari dia tekan menghadapkan ke kiblat semampunya. Wajalasa ala akibaihi dan dia duduk di atas dua tumitnya. Duduk di atas dua tumitnya. Ini sifat yang pertama. Nanti dalilnya akan kita sebutkan nanti insyaallah taala. Baik. Ini duduk ika yang pertama. Ya. Coba dipraktekkan Abdullah biar jelas di depan sini. Paham ya? Bisa duduk ika. Miring sana dulu kemudian miring ke sana. Iya, dua-duanya. Iya, agak ditempelkan sedikit dua-duanya kaki. Bisa. Ya, iya. Iya, seperti itu. Duduk di atas tumit kanan maupun kiri. Ya, duduk seperti ini dengan jari jemari ditekan dan dihadapkan ke kiblat bukan hanya kaki kanan tapi juga kaki kiri. Duduk di atasnya. Ini yang disebut duduk ika dan ini yang diperbolehkan atau disyariatkan sunnah sesekali dilakukan. Nanti akan datang dalilnya hadits Ibnu Abbas. Tapi ada pun dua duduk ik'a yang terlarang <clears throat> disebutkan oleh para ulama Syekh Muhammad Basmul dalam mensyarah sifat salat Syalbani di sini beliau menyebutkan sifat tsaniyah ayan sibasa kaihi yadha ilyataihi alal art kahayatil kalb seorang duduk dengan <clears throat> di atas pantatnya dan dengan jari apa lututnya dia angkat dua lututnya dia angkat ya duduk bahasa kita seperti jegang tapi dua-duanya kaki kanan kiri dibuka kemudian dia duduk di atas uh, apa pantatnya. Jadi seperti kalau kita lendetan kan mudah ya seperti ini. Eh soalnya begini. Bisa dipahami. Eh, jadi dua betisnya ditegakkan. Apakah di depan atau terkadang anak-anak bisa agak ke belakang. Anak-anak kecil kadang-kadang bisa agak ke belakang lebih lunter apa lebih luas. Kalau orang dewasa kadang sudah kaku sudah ketekuk-tekuk. Yang jelas eh, duduk semacam ini dilarang kenapa? Karena tasyabuh bil hayawan, menyerupai dengan hewan. Dan kalau posisi sujud kita telah dilarang untuk meletakkan zira lengan bawah kita di atas bumi. Pernah kita lewati tentang bab sujud karena menyerupai dengan kalb, maka begitu pula ketika duduk ikat dengan cara seperti tadi ini juga dilarang. Kemudian sifat yang ketiga an yadha asaqaihi wa rukbatayhi wa qadamaihi alal art yang meletakkan yaitu betisnya dan lututnya dan telapak kaki kedua kakinya di atas bumi dan dia letakkan pantatnya di antara kedua kakinya pantatnya di antara kedua kakinya ini biasanya anak kecil bisa Tidak bisa duduk coba ayo, ayo coba <laughs> dibuka lagi ya, ya coba lagi kanan dan ke kiri kakinya kanan ke kanan kaki kiri ke kiri Ayah seperti itu. Ah iya, sakit kan? Udah tambah gede ya. Anak kecil bisa ini, luas seperti ini. Bisa dipahami ya? Jadi duduk yang satu kaki kanan ke kanan tubuh, kaki kiri ke kiri tubuh, kemudian duduk di atas pantat kiri apa pantatnya di atas tanah. Dan ini termasuk duduk ika yang dilarang. Ini juga dilarang. Maka duduk ika ada tiga sifat. Yang dua tadi dilarang dan yang satu masuk disyariatkan adalah yang seperti ini. Ya, duduk ini. Duduk di antara dua atau tu, di atas dua tumit tumit kanan maupun kiri dengan ditegakkan dan jadi jemari dihadapkan ke arah kiblat. Fadl, kembali. Taip, <clears throat> sekarang kita baca dalilnya. Apa dalil yang menunjukkan dibolehkannya atau disyariatkan itu dilakukan sesekali? Nah, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan <clears throat> dalil dalam masalah ini yaitu rawa muslimun an Tawus, Tawus bin Kaisan, murid Ibnu Abbas, ah, ahlul hadis tabi'in dari kalangan tabi'in. Imam Muslim meriwayatkan dari Tawus, qulna li Ibnu Abbas. Kami pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, guru mereka, fil ik'a alal qadamain tentang duduk duduk ik'a di antara dua telapak kaki. Faqala hiya sunnah. Maka Ibnu Abbas guru kami mengatakan itu sunnah. Itu sunnah. Fakulna lahu, yakni kalau sahabat mengatakan sunnah dalam ilmu mustalah, kalau sahabat mengatakan minas sunnah, ini berarti hukumnya marfu. Artinya didapatkan dari Nabi alaihi wasallam. Berarti jadi dalil bukan hanya istihadnya sahabat. Kalau sahabat mengatakan minas sunnah, berarti sunnahnya Rasul. Hukumnya marfu. Demikian ketika sahabat mengatakan umirna, kami diperintah. Atau kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu wasallam, kami dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian demikian, wahyu belum terputus, maka itu semua hukumnya marfu sebagai dalil. Maka di sini Ibn Abbas mengatakan hiya sunnah, duduk ika seperti tadi di atas kedua tumit berdiri, maka itu sunnah. Fakulna lahu inna lanarahu jafaan birrajul. Kami menjawab, kalau kami memandang hal tersebut adalah termasuk sikap jafa, yaitu uh, apa? sikap keras, kolot, keras kepala dan kaku ketika seorang duduknya seperti itu. Ya, kalau duduk iftiras kan mungkin tenang eh, apa sopan dan berapa kalau duduk yang seperti itu tidak seakan tidak sungguhan duduk Jafa kami menganggap kalau orang seperti itu duduknya Jafa seperti kolot dan eh, keras kepala duduk seperti itu faqala ibnu abbas maka ibnu abbas mengatakan bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam bahkan itu adalah sunnahnya nabimu sallallahu alaihi wasallam hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim namun para ulama mengatakan duduk Ika seperti ini hukumnya ahyanan dilakukan sesekali Artinya sesekali dan bukan terus menerus. Dan insya Allah disebutkan tentang posisi tangan dan jari jemari ketika duduk. Kalau tadi posisi-posisi kaki ketika duduk dan pantat. Adapun posisi jari jemari dan tangan insya Allah kita bahas besok Selasa. Biiznillahi ta'ala. Wallahul muwafiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa akhirin da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallah marabbana biyamdika syadallah ila la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih